شيوخنا وأباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وعلى كل نيات صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم بالضالين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه كيف يكون من المؤمنين من يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Kaifa yakunu minal mu'minin Bagaimana seseorang dikatakan dia ini orang yang beriman? Mayyurdil makhlukin apabila dia berusaha untuk menyenangkan makhluk bisukhti rabbil alamin dengan kemarahan Allah rabbil alamin Tuhan semesta alam. Bagaimana seseorang dikatakan beriman apabila dia mau untuk menyenangkan makhluknya Allah? dengan kemarahannya Allah. Seharusnya seseorang yang beriman itu yang penting yang dicari adalah ridho Allah. Bukan ridho daripada makhluk. Mau manusia seneng, mau manusia tidak seneng, yang penting kalau Allah seneng, dia akan menjalani semuanya itu. Orang yang beriman itu juga seharusnya marah dengan kemarahannya Allah bukan menyenangkan orang dengan kemarahannya Allah dia harusnya marah dengan kemarahannya Allah kalau urusan dirinya diganggu memaafkan orang yang beriman tapi kalau urusan Allah yang diganggu ini dia akan marah perumpamaannya gini aja kita ini kalau diri kita dihina kita lebih sering memaafkan, sudah biarkan sudah. Tapi kalau orang tua kita yang dihina, kita pasti marah. Kenapa? Kamu mau menghina saya tidak apa-apa, tapi jangan menghina orang tua. Para pecinta Allah juga demikian. Mereka kalau urusan pribadinya ini diganggu, mereka memaafkan. Tapi kalau urusan Allah yang diganggu, tidak akan diam mereka pasti akan marah. Di dalam Maulid Diba disebutkan sifatnya Nabi Muhammad wasallam in udhiya ya'fu wa la yu'akib. Beliau itu kalau diganggu memaafkan dan tidak membalas. Dilempar batu tidak ada riwayat Nabi Muhammad ketika dilempar batu ngambil batu lagi balas ngelempar, tidak pernah. Dilempari kotoran Gak pernah Nabi Muhammad ngambil kotoran lagi balas ngelempar kotoran. Dipukuli Nabi Muhammad juga diam. In udhiyah ya'fu wa la yu'aqib. Apabila diganggu memaafkan dan tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau dicaci diem tidak jawab. Dicaci, "Hei Muhammad, kamu dukun." Tidak pernah Nabi menjawab, bukan kamu yang dukun. Eh Muhammad kamu tukang sihir. Tidak jawab Nabi kamu yang tukang sihir. Eh Muhammad kamu orang gila. Nabi tidak jawab kamu yang orang gila. Yasmut walayu jawab, diam dan tidak menjawab. Wa idha duyi ahakullah lam yakum ahadun min ghadabih. Tapi apabila yang dipermainkan ini adalah hanya Allah, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satu orang pun yang bisa meredakan kemarahannya Nabi Muhammad. Kalau urusan pribadinya Nabi Muhammad memaafkan. Tapi kalau sudah urusan agama, kalau sudah perintah ini adalah perintah perang, jihad, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Nabi Muhammad. Ketika urusan Allah diselewengkan atau ketika ada perintah Allah yang dipermainkan Nabi Muhammad orang yang pertama kali marah ini sifatnya marah dengan kemarahannya Allah terkadang kita ini mengharapkan orang ini terhibur tertawa tapi dengan cara-cara yang tidak pas sebenarnya apa gunanya kita mau menghibur orang lain tapi dengan cara membuat Allah murka Mestinya kita ini kalau lihat orang yang berbuat maksiat, mestinya kita jangan mestinya kita marah. Kenapa? Karena ini membuat Allah marah. Orang yang beriman itu seperti itu sifatnya. Bukan dia justru membuat orang lain senang walaupun membuat Allah murka. Dan apabila seseorang itu sudah dikatakan dirinya ini beriman, kekuatan iman yang ada di hatinya ini tidak seakan-akan tidak memperdulikan resiko lagi. Ketika seseorang ini dia beriman, dia menjalani perintahnya Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya cinta kepada Allah, dia tidak akan peduli dengan resiko perbuatan apapun asalkan Allah ridho mau manusia marah mau dia dicaci maki mau dia ditentang mau dia diboykot ini dia tidak akan peduli terserah yang penting bagi saya Allah ridho sehingga dikatakan dalam syair falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tardha wal anamu ghadabu Ya Allah seandainya engkau ini bersikap manis kepadaku Sedangkan dunia ini bersikap pahit kepadaku Maka aku tidak akan peduli Walaita katardo anamu Ya Allah seandainya engkau ini ridho Dan seluruh penghuni bumi ini marah Aku juga tidak akan peduli alladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu dan juga ya Allah seandainya hubunganku denganmu ini baik dan hubunganku dengan sesama yang lain ini buruk istilahnya aku karena aku ini taat aku dimusuhi aku juga tidak akan peduli tetap satu-satunya Allah yang ada di hatinya ini adalah seseorang yang beriman karena sudah beriman semacam ini dia tidak peduli apa-apa selain Allah. Yang paling dicintai, yang paling diagung-agungkan, yang menjadi tujuan hidupnya, yang menjadi cita-citanya, itu cuma mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini mau mencari keridhaan daripada manusia, sampai mati dia tidak mungkin dapat. Dia kepengen semua orang, seluruh manusia ini baik sama dia, tidak mungkin bisa. Kata pepatah itu ridhonas gayatun ghayatun Keriduan manusia itu adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin bisa dicapai. Keriduan manusia cita-cita yang tidak mungkin bisa dicapai. Misalkan ada satu orang kita kasih satu juta yang satu tidak kita kasih apa-apa. Gimana? Yang kita kasih satu juta seneng, ridho. Yang tidak kita kasih apa-apa, marah. Yang satu kita kasih dua juta, yang satu kita kasih satu juta, kita kasih uang loh. Yang kita kasih dua juta seneng. Yang kita kasih satu juta ini marah. Kenapa kok dia dua juta saya satu juta? Tetap tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau orang itu sudah cita-citanya yang penting kedudukannya di mata manusia, dia tidak memiliki kedudukan di mata Allah. Yang penting dicari dicari sama dia, yang penting bagaimana manusia menganggap dia mulia walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Orang yang semacam ini tidak memiliki kedudukan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, dalam hadis Qudsi, kalau manusia ini sudah yang dipikir ini semuanya urusannya Allah, mengerjakan apapun yang dicari ridha Allah, ini ketika itu Allah akan menjadi cinta sama dia. Jadi kita kalau mau lihat kadar cintanya Allah sama kita, itu sebagaimana kadar cintanya kita sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Ana indadzanni abdi bi falyadun nabi masya. Aku ini bergantung dengan prasangka hambaku. Kalau kita ini menyangka ya sudah yang penting urusan kita ini sama dunia. Yang ngasih rezeki kita ini ya karena hasil usaha kita bukan karena Allah. Kita menyangka seperti itu. Ya sudah rezekinya kita urusannya sama makhluk. Tapi kalau kita berprasangka bahwasanya Allah ini selalu menyayangi kita, selalu memperhatikan kita, ya Allah juga akan menyayangi dan memperhatikan kita. Apabila seseorang ini hubungannya dengan Allah baik, sehingga Allah ini mencintai orang tersebut, maka Allah akan menyeru kepada penghuni langit, bahwasanya saksikanlah bahwasanya aku mencintai si fulan Kemudian penghuni langit akan berbicara kepada penghuni bumi dengan lisanul hal ini tentunya. Bukan dengan suara seperti yang kita bayangkan. Seakan-akan bicara dengan penghuni bumi, Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah si fulan. Maka kalau sudah Allah cinta dengan seorang hamba, itu orang-orang yang lain, orang-orang yang beriman akan dijadikan cinta sama orang tersebut. Sekalipun baru pertama kali lihat, Kita mungkin sesekali pernah ketemu orang yang soleh, kita belum pernah kenal, belum pernah tahu sejarahnya, belum pernah ngobrol, begitu lihat kita langsung cinta. Apa ini tandanya? Berarti orang tersebut dicintai oleh Allah. Terakhir kalau sudah penghuni bumi cinta, kemudian sama Allah wabudi al kabul fil arad. Sama Allah dikasih dia sifat diterima di seluruh muka bumi ini. Jangankan manusia, kadang-kadang hewan pun juga takut. Ada seorang kaum sufi Waktu itu dia berjalan Ketika saat itu dia Oh bukan, seorang, seseorang di penjara Orang cinta kepada Allah di penjara Kemudian mau dihukum Ini dimasukkan ke satu ke kandangnya macan Macannya dibuat lapar, kemudian orang yang soleh ini dimasukkan situ. Sudah ditinggal sama raja. Sampai di sana ditutup kandangnya, kemudian ditinggal. Ketika dilihat lagi, ternyata macannya ini masih jilati orang yang soleh ini. Kaget nih, rajanya, tentaranya kaget semuanya. Ini kok bisa kamu? Ini yang lainnya semuanya sudah habis dimakan sama macan ini kok kamu ndak? Kata seorang soleh ini, saya memperbaiki hubungan saya sama Allah. Sehingga semuanya pun sama Allah dijadikan takut sama saya. Man khafallah akhafahu kullasyai. Akhafahu Allahu kullasyai. Barang siapa yang takut sama Allah, sama Allah dijadikan segala sesuatu itu takut sama dia. Dan ditanya sama orang, terus apa yang kamu pikirkan ketika kamu tadi di kandang macan? Oh saya tidak mikir apa-apa, yang saya pikirkan cuma satu. Liurnya binatang buas ini najis apa enggak? Itu yang dipikirkan. Jadi tidak merasa takut mau dimakan, mau disakiti, tidak merasa takut, tidak mikir ya. Mikir ini liurnya binatang ini najis apa enggak ini? Nah, jadi kalau yang dia takuti itu cuma Allah, maka sama Allah dijadikan semuanya ini takut sama dia sifatnya para aulia Allah itu kalau kita sebutkan kalau dibaca di manakibnya para wali min auliyaillah para solihin itu diantaranya disebutkan la ya yakhafuna fillahi mata laim mereka tidak takut apabila di jalan Allah kepada celaan daripada orang yang mencela. Berani. Kalau sudah di jalan Allah, mau orang mau mencela, mau memusuhi, yang penting saya benar, saya akan jalankan. Tidak peduli. La yakhafuna fillahi laumatal matalaim. Kemudian diceritakan pula adalah Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas di Pekalongan tinggalnya. Kalau bulan Syaban diperingati oleh ini beliau disebutkan di mana nakibnya yaqulu lidzalim anta zalim. Lalu kalau beliau ini kalau ada orang yang zalim, beliau datang beliau akan mengatakan kamu zalim. Tidak peduli siapa orangnya. Ada orang yang salah datang kepada beliau, beliau akan katakan kamu salah. Tidak peduli siapa orangnya. Bahkan ketika Belanda waktu itu menguasai kota Pekalongan, waktu itu putri daripada komandannya pasukan Belanda istilahnya yang pemimpinnya pemimpin pasukan Belanda ini putrinya waktu itu keluar tidak pakai kerudung di tengah jalan ketemu sama Habib Ahmad Al-Atos ini diambil ridaknya dipecutkan ke putrinya ini ayo sana keluar pulang pakai kerudung pakai kerudung dari takutnya ini lari semuanya pemimpin pasukannya mau marah lihat si Habib ini takut takut, sungkan. Jadi memarah ini takut. Ini beraninya sampai seperti itu. Tidak lihat siapa yang berbuat maksiat langsung ditegur di jalan. Sampai jangan niru tapi. Sampai niru akhirnya di jalan dipecuti semua orang-orang. Jarang pakai kerudung sekarang di sini. Ini betul di zaman itu jarang memang jarang. Jarang orang yang tidak pakai kerudung di zaman itu jarang. Sehingga kalau ada satu yang tidak pakai kerudung langsung kelihatan, dipecut di tengah jalan. La yakhafuna fillahi laumata laim. Kemudian disebutkan pula dalam hadis La yamna'anna ahadakum rahbatun nasi ayyaqula bihaqqin idza ra'ahu aw yudhakkiru bi'azimin fa innahu la yuqarribu min ajlin wa la yub'idu min rizqin Tidaklah jangan sampai seseorang ini takut untuk mengingatkan orang lain karena takut dimusuhi. Atau dia takut mengatakan yang hak karena takut dimusuhi sama orang. Fa la yuqarribu min ajalin karena sesungguhnya kalau sifat yang semacam itu, kalau kita ini takut, kita mau mengingatkan orang takut, Wah ini nanti kalau saya mengingatkan takut tersinggung orangnya. Ini saya kalau bilang kamu salah, nanti dia marah. Ini kalau orang sering takut-takut gini, jangan sampai takut kata Nabi. Singkirkan perasaan takut itu. Kalau memang ada kebenaran, kita mau mengatakan kebenaran, jangan takut sama orang. Karena sesungguhnya ketika kita mengatakan kebenaran, kemudian orang akan marah sama kita, Kata Nabi ini tidak menjadikan kamu ini cepat mati dan juga tidak menjadikan kamu ini jauh daripada rezeki. Kita mungkin berani kalau ada orang yang dolim kita berani. Eh kamu dolim. Tapi lihat dulu orangnya. Kalau orangnya lemah orang miskin berani. Coba orangnya yang kaya. Berani enggak? Bosnya kita misalkan. Ngelarang karyawannya untuk sholat. Berani kita negur. Pak jangan gitu sholat kewajiban jangan dolim kamu berani gitu tidak berani dipecat beb nanti beb ya sudah terlah ini orang tuh harus ada keberanian untuk urusan Allah keberanian Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam dulu zamannya Nabi itu ketika awal Islam itu Rasul berdakwah mesti sembunyi-sembunyi. Jadi orang kalau ada yang masuk Islam tidak ngaku deh. Ketika Sina Umar bin Khattab masuk Islam, karena sebelumnya Nabi memang pernah doa, Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam, Abu Jahal. Kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang ini. Ada ternyata yang masuk Islam Tiga hari kemudian setelah Nabi doa, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi ceritanya waktu itu Sayyidina Umar bawa pedangnya, diseret pedangnya di jalan. Orang-orang tanya, ya Umar mau kemana kamu nyeret pedang gini? Saya mau datangi Muhammad mau tak bunuh. Sudah keterlaluan ini Muhammad. Kemudian kata orang yang di jalan, loh kamu mau membunuh Muhammad? kalau kamu bunuh Muhammad, ini nanti keluarganya Muhammad bisa balas dendam. Lebih baik kamu ngurusi adikmu. Adikmu si Fatimah sama si suaminya Said bin Zaid itu sekarang masuk Islam. Betul, mereka masuk Islam. Iya, benar. Sudah, saya datangi sekarang. Jadi ke rumahnya Nabi, ke rumahnya adiknya. Sampai di sana dilihat Ternyata saat itu keadaannya di rumahnya adiknya masih belajar ngaji. Kemudian Sayyidina Umar ngetok pintu rumah. Ketokannya keras. Minta dibukai. Ini yang ngajar ngaji masuk ke dalam. Sembunyi. Ketika dibuka, dikatakan, kamu murtad ya dari agama nenek moyang kita. Pindah agama kamu. Suami jawab, ya. Yang benar ini adalah agama yang dibawa sama Muhammad. Ditamper nih iparnya itu suaminya adiknya, Kemudian adiknya yang perempuan ketika membela ditampar juga. Sampai berdarah. Ketika lihat darah dari pipinya adiknya ini, Sayyidina Umar ini terus merasa kesian. Kemudian dia lihat di tangannya suaminya adik ini bawa kertas. Saya boleh lihat apa itu? Kemudian katanya adiknya, tidak boleh. Kamu tuh orang kafir, najis, wudhu sana dulu. saya eh, Sayyidina Umar wudhu, kemudian dibaca. Atau surat potongan surat Toha. Toha ma al qur'ana ilaika litashqa. Ketika membaca ini, kemudian Sayyidina Umar berkata, tunjukkan saya sama Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Saya mau masuk Islam. Akhirnya yang ngajar ngaji ini yang sembunyi keluar. Demi Allah, saya waktu itu dengar Rasulullah SAW doa, ya Allah perkuat Islam dengan salah satu daripada dua orang antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata engkau yang dipilih oleh Allah. Akhirnya dikasih tahu Muhammad ada di tempatnya si fulan. Berangkat ke sana. Waktu itu Nabi masih kumpul sama para sahabatnya. Kelihatan dari jauh Sayyidina Umar datang. dan Umar waktu itu dikenal orang yang musuhi Nabi. Sayyidina Hamzah nyiapkan pedangnya Hamzah ya Muhammad tidak mungkin dia aku biarkan dekat sama kamu macam-macam langsung tak bunuh di tempat Lalu waktu itu Sayyidina Hamzah juga jagoan juga di Mekah jadi masuknya Islamnya hampir beruntun Sayyidina Hamzah tidak lama kemudian Sayyidina Umar lama Sayyidina Umar datang saya mau ketemu sama Muhammad ini sahabat wah ada yang nyiapkan pedang ada yang hati-hati dan kemudian sampai di depannya Nabi Muhammad SAW Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah wa abdu annaka rasuluhu wa abduhu Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah dan hambanya Allah. Itu katanya diceritakan itu jeritan takbirnya orang-orang yang ada di rumah situ banter itu kerasnya itu sampai sekota Mekah katanya kerasnya waktu itu Allahu Akbar, Allahu Akbar orang-orang yang ada di situ ada yang nangis ada yang bahagia kenapa? dari ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam akhirnya izin sama Nabi ya Rasulullah boleh tidak saya ngumumkan keislaman saya Nabi boleh silahkan datang ke Kaabah Waktu itu di Ka'bah itu isinya berhala dekat Ka'bah. Itu kumpulnya orang-orang musyrik, kaum kafir Quraisy di situ semua. Itu nanti di sana itu ada yang gerombol nongkrong di sini, ada yang gerombol lagi di sana. Tiap satu kumpulan didatangi, "Eh, saya masuk Islam ya." Datangi lagi, "Eh, saya masuk Islam ya." "Eh, saya masuk Islam ya." Didatangi semuanya. Sampai kata orang kaum kafir Quraisy waktu itu, "Kita tidak pernah sumpah kayak gini ini. Sudah kemarin Hamzah masuk Islam, sekarang Umar bin Khattab juga masuk Islam. Beliau ketika ketika mau hijrah Hijrah itu kan sembunyi-sembunyi sahabat Nabi hijrah sembunyi-sembunyi Sahabat hijrah sembunyi-sembunyi Sayyidina Umar waktu mau hijrah Bawa barang-barangnya Tidak langsung pergi ke Madinah Datang dulu ke Ka'bah Tempat kumpulnya orang kaum kafir Quraisy sama bawa pedangnya sama bawa panahnya eh orang-orang Mekah saya kasih pengumuman saya sekarang mau hijrah barang siapa yang kepengen anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda silahkan halangi saya takut semuanya langsung berangkat hijrah yang lainnya hijrah sembunyi-sembunyi hijrah terang-terangan Sayyidina Umar bin Khattab Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis hadis ini dalam hadis ini intinya mengingatkan kita bahwasanya tujuan hidup kita yang harusnya paling kita cintai itu adalah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada seorang hamba maka dia merasakan lezatnya iman Alhamdulillah kita semua ini orang yang beriman tapi kita sudah merasakan lezatnya iman apa belum? Ini pertanyaannya kita sudah merasakan lezatnya iman apa belum? Kalau seandainya kita ditanya, ditawari, sholat di awal waktu, atau sholat di tengah pertengahan waktu tapi dapat uang satu miliar misalkan milih mana kita sama-sama sahnya lah. cuma bedanya yang di awal waktu disintai disukai sama Allah yang di pertengahan waktu biasa saja kita milih yang mana jujur mawon ya milih sholat di tengah waktu dapat satu miliar aku lo gak ngoten kalau milih sholat di tengah waktu juga kalau ditawari gitu belum merasakan lezatnya iman. Tapi orang yang sudah merasakan lezatnya iman, ini yang ada di hatinya cuma Allah. Anda mau, ya. saya milih sholat di awal waktu. Ini orang yang merasakan lezatnya iman. Ada tiga perkara, kalau tiga perkara ini ada pada seorang hamba, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Yang pertama itu Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai kepada selain daripada keduanya. Yang dia cintai yang paling dia cintai Allah dan Rasulullah. Lebih dia cintai daripada selainnya. Kalau sudah cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah, berarti dia cinta dengan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Mencintai dengan perbuatan yang dicintai oleh Rasulullah. Mencintai perbuatan yang dicintai oleh Rasulullah. Mencintai orang yang dicintai dan mencintai Allah. Mencintai orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau memang sudah ngaku Allah sama Rasulullah paling dia cintai melainkan dibandingkan dengan selain daripada keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia apabila cinta pada seseorang, alasan cintanya itu karena Allah. Cinta pada si fulan. Kenapa? Ulama bawa ilmunya Allah. Cinta pada si fulan misalkan. Kenapa? Rajin sholat berjamaah cinta sama si fulan. Kenapa? Orangnya baik, dekat dengan Allah. Cinta sama si fulan, kenapa? Rajin berbuat taat. Cinta sama si fulan, kenapa? Tendangannya keras, hebat. Cinta sama si fulan, kenapa? Giringannya luar biasa kalau sudah main bola. Cinta sama si fulan, kenapa? Wah, cakepnya luar biasa. Nah, ini yang terakhir-terakhir tadi ini bukan cinta karena Allah. Cinta sama si Fulan kenapa? Fulus orangnya, kaya orangnya. Nah, orang kalau sudah bisa cinta sama orang lain itu karena cintanya dia kepada Allah, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang paling dicintai urusannya isinya Allah sama Rasulullah dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Yang ketiga wa ayakroha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyugdzafa finnar. Dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran atau dia tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana rasa tidak sukanya dia akan dilemparkan ke api. Jadi dia menganggap perbuatan kufur ini seperti dirinya ini akan dilempar ke api. Nah, yang ketiga ini bukan berarti gini. Yang ketiga ini maknanya gini. Al-ma'asi baridul kufur. Perbuatan maksiat ini awal daripada kekufuran. Jadi orang yang memiliki sifat yang ketiga ini berarti dia tidak mau menjadi orang yang kafir dan juga dia tidak mau mendekati kepada penyebab yang bisa menjadikan orang itu menjadi kan kafir. Berarti apa? Dia tidak mau mendekati perbuatan maksiat. Kenapa? Kalau orang sering maksiat, maksiat terus hidupnya, lama-lama dia bisa kufur. Bisa jadi kufur secara hakiki ataupun kufur nikmat. Orang yang sudah cintanya sama Allah dan Rasulullah, cinta sama manusia karena Allah, dan meninggalkan menjauhi perbuatan maksiat, dia akan merasakan lezatnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawaduna man hadallaha wa rasulahu." Kamu ya Muhammad tidak akan mendapatkan sekelompok kaum yang mana dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ya waduna berkasih sayang man haddallaha wa rasulahu dengan orang yang melanggar ajaran Allah dan ajarannya Rasulullah walau kanu aba'ahum sekalipun mereka yang melanggar ajarannya Allah tersebut ayahnya sendiri au ahum atau anaknya sendiri au ikhwanahum atau saudaranya sendiri au ashiratahum ataupun kerabatnya teman-teman dekatnya atau keluarga-keluarganya yang lain kalau ngaku beriman sama Allah, tidak mungkin dia senang dengan orang yang melanggar ajarannya Allah. Ini kalau ngaku beriman sama Allah, ini ayat ini di dalam tafsir ini turun buat sahabat Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay itu pimpinan kaum munafik. Anaknya namanya Abdullah. Berarti Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini sahabat yang cinta sama Nabi. Aneh ya. Kita kalau mengkaji sejarah itu kita bakal kita dapatkan. Di antara musuh-musuh Rasulullah ini anaknya jadi sahabat yang dekat sama Rasulullah. Abu Jahal ini orang yang paling memusuhi Rasulullah. Anaknya yang bernama Ikrimah jadi sahabat yang dekat sama Rasulullah. Abdullah bin Ubay memusuhi Rasulullah, orang munafik. Anaknya cintanya sama Rasulullah setengah mati. Kenapa kok bisa demikian? Karena Rasul itu menghadapi musuhnya dengan akhlak yang mulia. Makanya sekalipun musuhnya ini tidak mau beriman dengan dia, tapi nanti anak turunnya akan beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini yang dekat sama Rasulullah ini lihat Rasul lagi minum. Kemudian berkata sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh enggak ini minuman kamu ini jangan dihabiskan, yang bekasnya ini yang sedikit ini tak kasihkan buat ayahku." Biar ayahku ini ayahku ini kan munafik ya Rasulullah, biar hatinya ini bersih. Ya Nabi ya sudah silahkan kamu kasihkan Dia bawa sama Abdullah bin Abdullah bin Ubay Datang sama ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pimpinan kaum munafik. Ayahku, ini ada air tolong diminum. Ambil apa ini? Ini air bekas minumnya Nabi Muhammad supaya Allah bisa membersihkan hatimu dengan air ini. Dan katanya ayahnya, apa? Air bekasnya Muhammad kusuruh minum. Lebih baik saya minum kencingnya ibu kamu daripada minum ini rasul sedih ini anaknya dihina Rasulullah dia sedih dari dia mau marah ayahnya sendiri takut ya sudah dia kembali datang menemui Rasulullah sampai depannya Rasulullah ya Rasulullah ayah saya tadi tak kasih minuman ini tidak mau ya Rasulullah malah dia menghina boleh tidak saya bunuh karena dia sudah menghina kamu eh, lebih jangan jangan jangan dibunuh ini orang yang sudah cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi dari segala apapun ini urusan keluarga ada lagi yang urusan harta Suhaib bin Sinan kalau cerita kayak misalkan Sayyidina Utsman bin Affan yang menyedekahkan seluruh hartanya untuk perang kita sudah sering dengar ada sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Suhaib bin Sinan ini dulu perantau dia Masuk ke kota Mekah, orangnya miskin. Berusaha mati-matian kerja keras di Mekah jadi orang yang paling kaya. Termasuk orang yang paling kaya di Mekah. Waktu mau berangkat hijrah, hartanya dibawa sama dia. Hartanya dibawa sebagian dan ada juga yang ditinggal di Mekah sebagian karena tidak mungkin kalau mau dibawa semuanya. Mau dibawa dicegat sama orang-orang kaum, kaum kafir Quraisy. Dicegat di tengah jalan. Kemudian tanya, "Eh Suhaib, kamu mau kemana? Saya mau hijrah, mau ketemu Rasulullah di Madinah." Oh, tidak boleh. Kamu tidak boleh meninggalkan kota Mekah ini. Beliau Suhaib mengeluarkan anak panahnya Ente tahu saya ini orang yang paling titis kalau mana di Mekah. Kalau kamu mau perang sama saya, silahkan, saya, saya ladeni. Tak habiskan semua busur panah ini, kemudian yang masih tersisa saya hadapi dengan pedang. Ini mau, mau dikeroyok orang banyak. Atau kamu saya kasih pilihan sekarang, ini kata Suhaib bin Sinan. Hartaku semuanya kamu ambil, tapi biarkan saya berangkat ke Madinah. Akhirnya orang-orang kaum kafir Quraisy ini mikir ini daripada perang, akhirnya ada yang mati, ada yang luka, lebih baik dia suruh berangkat, hartanya bawa sini sudah. Ada tinggal semua ya. Jadi dia masuk ke Mekah, jadi orang yang paling miskin keluar untuk hijrah, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Tidak -apa. bawa apa-apa sedikit pun. Demi untuk hijrah. Sampai akhirnya ketika dia masuk ke kota Madinah itu Rasulullah SAW menyambut Robi Halbay Abayahya Rasulullah menjawab beruntung perdagangan ente wahai Abu Yahya beruntung dagangan ente ini benar-benar beruntung dan kok kau suhab ini kaget kok tahu Rasulullah Allah SWT barusan turunkan ayat tentang kamu Wa minan nasi mayasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan sesungguhnya ada di kalangan manusia yang membeli dirinya sendiri demi untuk mencari keridhaan Allah, yang menjual dirinya sendiri demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hebatnya peristiwa ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian lanjutan daripada ayatnya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yawaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman mereka orang-orang yang tidak mau berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan menentang Rasulullah adalah mereka orang yang di hatinya diberikan rasa iman Wa yadam biruhin minhu. Dan kemudian rasa iman diperkuat dengan rasa tenang. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai surga sudah kita bahas kemarin ya. Sungainya surga itu ada yang susu, sungai susu, ada yang sungai madu, ada yang sungai dari air yang jernih sungai-sungainya surga sampai insya Allah tidak mungkin nemui di surga ada sungai yang kotor kayak sungai di sini nih Wiropaten sini dekat sini tidak ada kali kecing kali kecing tidak ada di surga sungainya susu sungainya madu tidak ada warung di sana kepingin sate langsung datang satenya Berapa lama tinggal di surga? Khalidina fiha, selama-lamanya tinggal di surga. Radhiyallahu anhum wa an. Mereka adalah orang yang ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka wa anhu dan mereka juga ridha kepada Allah. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah termasuk golongan para pecinta Allah dan golongan yang mencintai Allah humul muflihun adalah golongan yang beruntung atau golongan yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ucapan hikmah kesimpulannya pada pagi hari ini intinya yang penting Allah ridha Jangan kita peduli dengan penilaian manusia, dengan penilaiannya siapapun, asalkan Allah ridho dengan perbuatan kita, kita jalani. Kalau sudah di hatinya kita ini tidak ada rasa takut kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan semuanya ini akan takut kepada kita.